Subhanahu wa taala yang itu merupakan ayat-ayat yang pertama kali diturunkan Allah jalla wa ala kepada rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun beliau ketakutan dan beliau belum mengerti apa yang sedang menimpa beliau Maka pulanglah dia datang kepada Khadijah radhiyallahu taala anha dan memerintahkannya untuk menyelimutinya disebabkan karena dia merasakan ketakutan. Dan beliau mengatakan qad khashitu ala aqli. Sungguh aku telah mengkhawatirkan diriku. Sungguh aku telah mengkhawatirkan akalku. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Khadijah inni ara dawan wa la asma wa asma'u sautan inni ara dawan wa asma'u sautan wa inni akhsha an yakuna bi junun sesungguhnya aku mendengarkan suara dan melihat cahaya Sungguh aku sangat mengkhawatirkan. Jangan-jangan aku ini ditimpa penyakit gila. Walhasil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan dirinya. Namun Khadijah radhiyallahu anha seorang istri yang salihah yang mengetahui keluhuran akhlak yang dimiliki oleh suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam maka beliau pun menghiburkan menghibur dan menenangkan Rasulullah alaihi salatu wassalam dan menyebutkan kebaikan-kebaikannya maka Khadijah radhiyallahu taala anha menjadi orang yang pertama yang membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata al-hafiz Abu al-Fida' Imaduddin Ismail bin Umar الشهير بن كثير رحمه الله تعالى ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاء أن يمكث لا يرى شيئا kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal beberapa lama dalam keadaan beliau tidak melihat sesuatu yakni tidak ada kejadian yang lain Kejadian yang pertama kali yang menimpa beliau adalah ketika di Gua Hira. Lalu kemudian beliau pulang dan bertemu dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah menenangkan beliau dan membawanya kepada anak paman Khadijah Waraqah bin Naufal radhiyallahu taala anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu beliau tidak mendapatkan wahyu. Ya, terjadi zaman fatrah, fatratul wahyi. Dan itu terjadi beberapa lama. Wa fatara anhul wahyu. Dan wahyu itu berhenti. Tidak turun lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan bahwa di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala memberi tempo jarak antara wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wahyu yang berikutnya hikmahnya adalah untuk menghilangkan rasa takut pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia merasa lebih tenang apalagi setelah mendengarkan keterangan dari Waraqah bin Naufal radhiyallahu taala anhu bahwa apa yang beliau alami ini yang datang itu adalah yang pernah datang kepada Musa alaihissalam. Maka itulah yang menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara hikmah wahyu itu diperlambat oleh Allah Subhanahu wa taala turunnya agar kemudian semakin bertambah rasa rindunya Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Tentu setelah Nabi alaihi salatu wassalam merasakan diturunkannya beberapa ayat kepada beliau itu adalah merupakan suatu kejadian yang luar biasa. Diturunkan beberapa ayat lalu kemudian beliau menghafalnya dan itu adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak sama dengan ucapan manusia. Maka muncul rasa rindu pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selalu berharap kapan akan diturunkan kembali kepada beliau alaihi assalatu wassalam. Sehingga tatkala beberapa lama wahyu itu tidak turun kepada beliau, faghtamma lidzalik. Maka beliau pun merasa sedih dengan hal itu. Wa dhahaba miraran liyataradda min ru'usil jibal. Dan beliau pergi berkali-kali. Beliau mendatangi bukit dan menaiki atas bukit liyataradda min ru'usil jibal untuk menjatuhkan dirinya dari puncak-puncak bukit karena rasa sedihnya beliau sekian lama wahyu tidak turun sehingga beliau naik ke bukit ya merasa bahwa mungkin Allah Subhanahu wa taala telah meninggalkannya sehingga wahyu itu tidak turun lagi kepadanya maka beliau ingin menjatuhkan dirinya Tatkala beliau ingin menjatuhkan dirinya, tiba-tiba muncullah Jibril. Dan Jibril mengatakan kepadanya, Inna kala Rasulullah haqqan. Sesungguhnya engkau adalah Rasulullah yang benar. Tatkala bertemu dengan Jibril, maka beliau membatalkan kembali keinginannya untuk bunuh diri, menjatuhkan dirinya dari puncak bukit. Beberapa waktu yang lain lagi, wahyu juga belum juga turun, maka beliau naik lagi ingin menjatuhkan dirinya. Lalu dinasihati kembali oleh Jibril alaihissalam dan mengatakan padanya, Inna kalau Rasulullah haqqan. Sesungguhnya engkau adalah Rasulullah yang hak. Maka beliau kembali membatalkan. Sampai kemudian setelah itu turunlah wahyu kepada beliau alaihi salatu wassalam. Namun riwayat ini Riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sedih naik ke puncak bukit untuk menjatuhkan dirinya. Hadis ini tidak sahih. Diriwayatkan oleh Zuhri secara balagh. Jadi terjadi uh, inqita', ada yang terputus dalam sanad riwayat tersebut. Oleh karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah taala juga melemahkan riwayat ini. وذلك من شوقه إلى ما رأى أول مرة yang demikian itu beliau lakukan disebabkan karena kerinduan beliau kepada apa yang beliau lihat dahulu pertama kali min halawati ma syahadahu min wahyillahi ilaihi dari manisnya apa yang telah beliau saksikan sebelumnya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada beliau yang jelas beliau merasa sedih dengan kejadian itu. Namun riwayat yang mengatakan bahwa beliau akan bunuh diri naik ke puncak bukit. Wallahu taala alam hadis ini tidak bersambung sanatnya. Hadis ini lemah. Faqila ada yang berkata inna fatratal wahyi kanat qaliban min sanataini aw akthar. Bahwa lamanya wahyu itu tidak turun kepada beliau kurang lebih dua tahun atau lebih. Mendekati dua tahun atau lebih. Oh jadi luar biasa, cukup lama. Nah, namun disebutkan oleh Al-Hafidh rahimahullahu taala bahwa ada riwayat yang datang dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa fatratul wahyi wahyu tidak turun kali yang kedua kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya beberapa hari saja, hanya beberapa hari, tidak sampai dua tahun. Adapun penyebutan dua tahun membutuhkan riwayat untuk menetapkan hal itu. Adapun yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau menjelaskan bahwa fatratul wahyi itu hanya beberapa hari. Namun beberapa hari itu dirasa lama oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam disebabkan karena kerinduan beliau untuk kembali mendapatkan wahyu itu. Thumma tabaddalahu al-malaku baina as-sama'i wal ard ala kursiyyin. Kemudian satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan maka tiba-tiba muncullah malaikat yaitu Jibril alaihi salam. Beliau duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan beliau yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril memiliki 600 sayap. Dan itu beliau melihatnya dalam wujud rupa asli Jibril alaihi salam. Wa Dan Jibril pun mengokohkan dia. Wa annahu Rasulullah dan Jibril menyampaikan kabar gembira kepada beliau bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fariqa minhu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril, maka beliau pun ketakutan melihat wujud asli Jibril alaihi salam. Wa dhahaba ila Khadijah Lalu kemudian beliau mendatangi Khadijah. Faqala zammiluni dathiruni. Dan beliau mengatakan selimutilah aku, selimutilah aku. Maka di saat itu fa'anzalallahu alaihi maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman kepada beliau ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa fatahhir Wahai orang yang berselimut, bangkitlah engkau dan berilah peringatan kepada manusia dan besarkanlah lobmu dan sucikanlah pakaianmu. Sucikan dari berbagai kotoran-kotoran syirik, kotoran-kotoran kemaksiatan. Sucikan dan tegaklah kamu untuk beribadah, menyeru manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Fakanat al-halul ula hala nubuwatin wa iha. Maka keadaan yang pertama, yakni ketika diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu adalah keadaan beliau telah diangkat menjadi nabi dan awal wahyu diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam diangkat menjadi nabi dengan Iqra dan beliau diangkat menjadi rasul dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua, "Ya ayyuhal muddathir qum fa'andzir." Setelah turunnya ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mengajak manusia agar mereka kembali kepada jalan Allah memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala sesembahan yang disembah dari selain Allah tabaraka wa taala. ثم أمره الله في هذه الآية أن ينذر قومه. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau di dalam ayat ini untuk memberi peringatan kepada kaumnya. Berdakwah. Wa yad'uhum ila Allah dan mengajak mereka agar mereka berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Fashammara sallallahu alaihi wasallam an saqit taklif. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingsingkan lengannya untuk membawa beban syariat yang dibebankan kepada beliau alaihi salatu wassalam wa qama fi ta'atillahi atamma qiyam dan beliau tegak dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dengan sesempurna ketaatan. Yad'u ila Allah al-kabira was-saghira al-hurra al-hurra wal 'abda war rijala wan nisa. Di mana beliau mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajak orang tua, anak-anak yang merdeka, budak, laki-laki, wanita, al-aswad wal ahmar, ya, yang hitam dan yang merah yakni siapa saja dari kalangan manusia kepada seluruh umat manusia fastajaba lahu ibadullahi min kulli qabilatin maka dari setiap kabilah dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ada yang menjawab ajakan beliau ini menunjukkan bahwa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang sifatnya umum mencakup seluruh manusia tanpa membedakan warna kulit mereka tanpa membedakan dari kabilah mana mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bu'ithtu ila nasi 'ammatan wa bu'ithtu ila nasi 'ammatan aku diutus kepada seluruh umat manusia bahkan bukan hanya kepada manusia kepada jin kepada jin dan manusia mereka semua yang telah mendengarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib mengikutinya dan beriman kepadanya, membenarkan apa yang beliau sampaikan alaihi salatu wassalam. Maka dakwah ini bukan milik orang tertentu. Dakwah ini bukan dakwah eksklusif yang hanya dikhususkan kepada orang-orang tertentu. Dikhususkan hanya kepada orang kaya saja dakwahnya di hotel misalnya atau dakwahnya di tempat-tempat tertentu yang dikhususkan. Alhamdulillah Islam adalah agama yang sempurna. Dan Islam adalah agama yang wajib untuk dianut oleh seluruh manusia. Sebab Islam membawa keselamatan. Islam membawa kepada kebahagiaan. Fakana haizu qasbi sabqihim Abu Bakrin. Au fakana haiza qasbi sabqihim Abu Bakrin. Maka orang yang pertama kali mendapatkan kemuliaan itu yang menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar Abdullah bin Uthman At-Taimi radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang pertama menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Islam wa azarahu fi dinillah dan setelah beliau menjadi seorang muslim beliau membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak manusia dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa da'a ma'ahu ila Allah ala basiratin dan beliau ikut berdakwah bersama Rasulullah mengajak manusia kepada jalan Allah di atas basirah, di atas ilmu. Fastajaba li Abi Bakr Uthman bin Affan wa Talhatu wa Sa'd bin Abi Waqqas. Maka termasuk yang menjawab ajakan Abu Bakar Siddiq adalah Uthman bin Affan, Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini orang-orang terdahulu dari as-sabiqun al-awwalun. Mereka masuk ke dalam Islam dengan ajakan Abu Bakar Siddiq. Lihat ya ikhwan, keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Setelah beliau menerima ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam maka beliau juga menjadi pegiat dakwah. Mengajak manusia agar mereka juga menjadi kaum muslimin sebab apa yang beliau bawa adalah keselamatan. Maka Utsman bin Affan, Talha, Sa'ad bin Abi Waqqas mereka masuk Islam itu dari kebaikan Abu Bakar siddiq radhiyallahu taala anhu yang mengajak mereka. Subhanallah. Ini tentu merupakan satu keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tatkala belum ada yang menjadi muslim. Beliaulah yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa-masa sulit. Wa amma Aliun fa aslama saghiran ibna thamani sinin. Adapun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam di usia beliau masih sangat belia, sangat muda sekali. Beliau masih berumur 8 tahun. Beliau telah masuk Islam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aktsaru min dhalik, ada yang mengatakan lebih dari 8 tahun. Fa innahu aslama qabla Abi Bakrin. Ada pula yang mengatakan bahawa Ali bin Abi Thalib masuk Islam terlebih dahulu sebelum Abu Bakar. Wa la ada lagi yang mengatakan tidak Abu Bakar lebih dahulu masuk Islam dari Ali bin Abi Thalib. Walhasil terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan yang masuk Islam lebih dahulu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ada lagi pendapat yang lain mengatakan bukan, yang masuk Islam terlebih dahulu adalah Ali bin Abi Thalib. Ada lagi yang mengatakan tidak, yang masuk Islam terlebih dahulu adalah Khadijah ada lagi yang mengatakan tidak, yang masuk Islam itu adalah Zaid bin Harithah. Terlebih dahulu maulanya Rasulullah alaihi Ada lagi yang mengatakan tidak, Waraqah bin Naufal yang lebih dahulu masuk Islam. Ya, masing-masing mendatangkan alasan. Dan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini semua ada kemungkinan. Ya. Yang paling baik mencari solusi yang paling baik dari perselisihan yang terjadi tentang siapa yang paling pertama masuk Islam yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawabannya adalah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah taala dan yang lainnya dari para ulama Ibn Salah demikian pula beliau menyebutkan itu ya yang terbaik adalah merinci Orang yang pertama masuk Islam dari kalangan kaum lelaki yang telah balik adalah Abu Bakar siddiq Yang paling pertama masuk ke dalam Islam dari kalangan as anak kecil adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang paling pertama masuk ke dalam Islam dari kaum Hawa, dari kalangan wanita adalah Khadijah bintu Khuwailid. Yang paling pertama masuk ke dalam Islam dari al-mawali, bekas budak yang dimerdekakan adalah Zaid bin Harithah. Yang pertama masuk ke dalam Islam dari kalangan budak. Dari kalangan budak adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini lebih baik ya. Dengan merinci dari kalangan mana? dari kaum lelaki yang telah balik Abu Bakar Siddiq. Anak-anak Ali bin Abi Thalib. Nah. Alhamdulillah dengan demikian kita istirahat dari perselisihan yang terjadi dengan merinci. Nah. <clears throat> Wa ala kulli halin ya, yang jelas kata beliau, fa islamuhu laisa ka islamis siddiq. Masuk Islamnya Ali bin Abi Thalib tentu tidak sama seperti masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq. Li'annahu kana fi kafalati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Ali bin Abi Thalib pada waktu itu memang ya beliau diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawa asuhannya Rasulullah. Rasulullah yang menafkahinya, Rasulullah yang mengasuhnya sejak kecil. Ya, akhadahu min ammihi i'anatan lahu ala sanati mahlin di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil Ali dari pamannya Abu Talib untuk membantu beliau yang pada waktu itu ya di masa-masa paceklik masa-masa kelaparan sehingga mungkin Abu Talib merasa berat untuk uh, menafkahi Ali maka dia pun diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang namanya seorang anak ya dia masih kecil kemudian dididik dan diasuh oleh seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala tentu dia akan berjalan bersama dengan fitrahnya ketika diajak kepada Islam maka dia segera menerima berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang beliau telah melihat lingkungan yang ada di sekitarnya ya dan mengetahui kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah kaum jahiliyah pada masa itu Lalu kemudian beliau diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tentu akan ada gejolak. Nah, sebab pemikiran itu sudah bermacam-macam. Dia telah mengetahui apa yang terjadi di lingkungan ini. Dan dia mengetahui bahwa dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan apa yang diyakini oleh mayoritas kaumnya. Sehingga ketika beliau masuk ke dalam Islam dan memeluk Islam, menjawab panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu ini adalah suatu yang berat. Membutuhkan tantangan, ya. Membutuhkan tantangan di hadapan kaumnya. Ditambah lagi setelah beliau masuk ke dalam Islam, beliau juga menjadi pegiat dakwah. Beliau mengajak sebagian para sahabat untuk masuk ke dalam Islam. Maka dari sisi ini tentu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu lebih memiliki keutamaan. Ya, bukan berarti mengecilkan dan merendahkan keutamaan yang dimiliki Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an namun kita mengatakan Abu Bakar siddiq lebih utama lebih baik dari Ali bin Abi Thalib ya berdasarkan urutan khilafah dan urutan itu pula yang menjelaskan tentang urutan terbaiknya mereka dari kalangan umat ini nah wa kadzalika aslamat khadijah Demikian pula Khadijah pun masuk Islam. Wa Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah dari Al-Mawali. Wa aslama Al-Qiss Waraqah ibnu Naufal. Adapun Waraqah bin Naufal, anak pamannya Khadijah, beliau juga masuk ke dalam Islam. Ya. Dan bahkan awal kali dia mendengarkan cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terlihat tanda-tanda bahwa Waraka bin Naufal membenarkan apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena beliau seorang Nasrani dan beliau berilmu mengetahui isi kitab. Nah, hanya saja pada waktu itu beliau sudah berumur. Ya usia yang sudah sangat tua dan bahkan beliau pada waktu itu sudah dalam keadaan buta. Ketika mendengarkan ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah menceritakan tentang apa yang beliau lihat di gua Hira, ya, apa kata Waraqah bin Naufal, "Hadza namus alladhi ata Musa." Ini adalah teman rahasia yang pernah datang kepada Musa, yaitu Jibril alaihissalam. salam jadi beliau langsung membenarkan, mengetahui bahwa apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa yang dialami oleh Musa alaihi salam bahwa beliau akan menjadi seorang yang besar. Menjadi rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dibenarkan oleh Waraqah Ibnu Naufal. Nah, sampai beliau mengatakan ya, ya laitani fiha jada'a. Alangkah inginnya aku tatkala engkau telah menjadi rasul, aku masih dalam keadaan muda. Aku masih dalam keadaan muda. Ya laitani aku nuhayyan id yukhrijuka kaumka. Alangkah inginnya aku masih dipanjangkan umurku oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kaummu mengusir kamu, mengeluarkan kamu dari kampungmu. Jadi beliau sudah mengetahui karena beliau berilmu yang namanya seorang nabi, seorang rasul, apabila dia mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan diganggu, dimusuhi, diteror dan bahkan mungkin dikeluarkan dari kampung halamannya sendiri. Nah, inilah yang telah disebutkan oleh Waraqatu Ibnu Naufal radhiyallahu anhu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Waraqah, "Awa Apakah mereka akan mengusir aku dari kampungku?" Kata Waraqah, lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Tidaklah ada seseorang yang membawa seperti apa yang kamu bawa ini melainkan dia pasti akan dimusuhi. Dalam riwayat yang lain illa Dia pasti akan disakiti. Dia pasti akan diganggu. Ya. Wala in adraktu yaumak la ansurannaka nasran mu'azzara. Sekiranya aku mendapati hari itu Ketika engkau diutus, ketika engkau diganggu oleh kaummu, aku akan membantu kamu dengan sekuat-kuat. Akan tapi belum sempat eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tampil untuk mendakwahi umatnya. Warakah bin Nawfal meninggal. Nah, sehingga dia tidak dimasukkan uh, ke dalam golongan orang-orang yang paling pertama masuk ke dalam Islam. Tapi beliau sebenarnya termasuk orang yang pertama menerima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun beliau telah menampakkan keislamannya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan diri menjadi seorang rasul menyeru kepada umatnya jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Waraqah bin Naufal Al-Qis, Al-Qis yakni pendeta ya. Masuk Islam wa saddaqa bima wajada min wahillah dan membenarkan apa yang beliau dapati dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa tamanna an law kana dan beliau berangan-angan sekiranya beliau kembali menjadi mudah. Wa dzalika awwalu ma nazala wahyu dan itu ketika awal wahyu yang pertama turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qad rawat Tirmidzi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ra'ahu fil manami fi hayatin hasanah. Telah diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ya, melihat Waraqah bin Naufal dalam mimpi itu pada kondisi yang bagus sekali. Beliau melihat Waraqah dalam kondisi yang bagus sekali. Waja'a fi hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dan disebutkan pula dalam satu hadis bahwa Rasulullah mengatakan raaitul qissa alaihi thiyabun bidun aku melihat al-qis pendeta Waraqah bin Naufal dia memakai pakaian yang berwarna putih pakaian yang berwarna putih ini menunjukkan kesucian nah ini yang dikenakan oleh Waraqah namun disebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Tirmidzi dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, hadis ini mursal. Al-Syeikh Al-Albani Rahimahullah taala juga melemahkan riwayat ini. Namun ada riwayat yang lain yang menguatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya dan Al-Hakim mensahihkan dan disetujui pula oleh Al-Zahabi dan disahihkan pula oleh Al-Albani rahimahullahu taala dari hadis Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasubbu Waraqah bin Naufal Jangan kalian mencela Waraqah fa inni raaitu lahu jannatan aw jannatain karena sesungguhnya aku melihat dia mendapatkan satu atau dua syurga satu atau dua jannah. Hadis ini sahih. Maka ini juga menunjukkan bahwa Warqa bin Naufal termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib sampai di sini ikhwan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.